باب التاسع عشر ما جاء من التغليظ في من عبد في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده bab tentang apa yang datang dari sikap taglil mengkasari ya, mengasari ya, memperlakukan kasar bersikap tegas terhadap orang yang menyembah Allah beribadah kepada Allah di dekat kuburan orang saleh harus dikasih peringatan keras gitu itu dekat kuburan orang saleh nah beribadah kepada Allah bukan kepada ya fakai faidah ibadah nah bagaimana artinya lihat ada datang dalil-dalil disebutkan bahwa para ulama dahulu itu bersikap keras melarang orang itu beribadah walau kepada Allah walaupun di dekat kuburan orang saleh. Bagaimana lagi kalau misalnya dia memperlakukan kuburan itu sebagai sesembahan dia. Lebih keras lagi tentu, tentunya. Lebih keras, lebih keras lagi. Qala fi sahih an Aisyah radhiyallahu anha anna Ummu Salamah zakarat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanisatan ra'atha bi ardil Habasyah. Ummu Salamah itu termasuk muhajirah pertama ke Habasyah. Nah, termasuk orang-orang yang hijrah ke Habasyah itu pernah menyebutkan kepada Rasulullah tentang sebuah gereja yang dilihatnya di negeri Habasyah, di negeri Afrika. Wa ma fiha minaswar dan gambar-gambar yang ada di dalam di dalamnya patung-patung. Faqala kata Rasulullah SAW, "Ulaik idza mata fihim ar-rajulu salih awil abdus salih banau ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka suwar ulaika syirarul khalqi indallah mereka itu orang-orang itu ya kalau ada orang saleh meninggal di tengah-tengah mereka atau hamba Allah yang saleh meninggal dunia mereka bangun di atas kuburannya satu masjid. Mereka dirikan masjid di kuburan tersebut. Nah, itu kan gereja. Kok dia katakan Rasulullah? Nah, maksudnya itu tempat ibadah mereka buat. Jadi bukan cuma masjid dalam bentuk masjid kubah seperti yang sekarang ini tempatnya kampung ini pasar Kliwon itu. <laughs> ya. Nah, itu ya juga ulaika kata Rasulullah wasawwaru fihi tilka dan mereka membuat gambar di dalam dalam masjid tersebut dalam tempat ibadah itu jadi apa apa yang dilakukan di situ nah ya ulaika syirarul khalqi indallah mereka itu adalah sejahat-jahat seburuk-buruk makhluk di sisi Allah mereka yang membuat membangun kuburan membangun masjid di atas kuburan ya itu syirarul khalqi. Banau ala qabrihi masjidan. Jadi bukan masjid dalam bentuk wujudnya saja. Ya ini, ini kuburan misalnya. Kuburan orang soleh, Masya Allah. Akhirnya dibangunlah di atasnya kubur masjid. Ada kubahnya, dan empat mihrabnya. Ini nggak boleh. Kenapa larangan dari Rasulullah SAW? Nah, atau dia membangun masjid di situ artinya dia buat tempat ibadah di situ. dan dibersihkan, ya kuburan ini kuburan orang soleh. Enggak dibangun masjid, enggak ditinggikan bikinan onda. Oh, Sudah dia jadikan buat sajadah sana. Ya, buat sajadah. Tirakat di situ, baca Quran. Ya, sholat di situ. Itu juga termasuk menjadikan masjid kuburan itu sebagai mas masjid. Nah, ini yang disebutkan dalam pembahasan dalam kitab ini menjadikan eh, kuburan itu sebagai masjid, membuat masjid di atasnya, bangunan masjid. Yang kedua, menjadikannya tempat ibadah, ibadah. Dua-duanya dilarang. Mereka wasawwaru fi tilka suwar dan mereka membuat gambar-gambar di dalamnya. Kalau kita lihat orang-orang Syiah kan seperti itu. Orang-orang Syiah seperti itu. Nah, mereka ibadah foto imamnya yang sudah mati kuburannya samping dia ngadap kiblat nggak tahu kiblatnya kemana ke Karbala atau kemana nah. ada juga memang ya di kuburan Tauhud mereka didatangi dikunjungi ya, hampirnya ingin mau nyanyiin Ka'bah nah, sujud di situ mereka rukuk di situ ke arah kuburan tersebut Nah, nah, mana yang kata kita katakan mana mereka mencintai ahlul bait. Tidak ada satupun dari mereka yang menikah dengan ahlul bait. Dan tidak ada ahlul bait yang menikah dengan salah seorang dari mereka sama sekali. Ahlul bait semua menikah dengan sunni salafi. Anaknya Marwan, anaknya Yazid, anaknya Muawiyah. Saling menikah. Dari kalangan mereka tidak ada sama sebagai sebagian ahli ahli sejarah nah, menyebutkan itu rata-rata ya, orang-orang yang dianggap mereka memusuhi alul bait itu malah mereka saling mengikat kekeluargaan ya anaknya Yazid anaknya Muawiyah anaknya Marwan ya nah ini pokoknya Bani Hashim misalnya itu sama. Itu banyak dinikahi dengan dari Bani Umayyah. Qala haula'i jama'u bainal fitnatain. Mereka ini mengumpulkan menyatukan dua fitnah. Fitnatul kubur wa fitnatit tamasil. Fitnah kubur dan fitnah gam, gambar. Apalagi nah, mereka mana enggak ada buktinya mereka mencintai Ahlul Bait. Imam mereka menang. Misalnya Ali bin Abi Thalib menyatakan apa? Rasulullah menyatakan, "La tada qabran musyrifan illa sawaita." Mereka paling tinggi kuburannya dari tanah. Ada semeteran ya. Bangun lagi, dihiasi. Wala tada' suratan illa tamastah. Mereka paling hebat dalam urusan gambar. Nah, Baik. Wallahu a'lam Ini dulu insyaallah kita sampai ketemu lagi pada kesempatan yang akan datang masih insyaallah kalau kapan seandainya satu Ramadan satu ya ada berita-berita satu ya berarti Jumat masih bisa kita ya insyaallah Jumat belum selesai matanya aja baik dauna subhanallah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta